Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Bab bab, bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-mahir orang yang mahir. Mahir bahasa Arab. Apa? Mahir bahasa Arab. Ini orang yang memiliki kemahiran terkait dengan Al-Qur'an yaitu di antaranya adalah bacaannya. Mahir dalam membaca Al-Quran. Keutamaannya yaitu dibersamakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Kiram. Siapa Kiram? Para malaikat. Al-Kiramil Baroroh. Al-Kiram Al-Baroroh. Ini semuanya adalah pejamak. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazayyinul Quran biaswatikum." Dan hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Yakni perbaguslah Al-Qur'an ini dengan suara kalian. Yakni supaya kita memperbagus suara. Ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi kalau memang upaya untuk membaguskan suara dengan membaca Al-Quran dengan niat yang baik, niat memenuhi tuntutan hadis ini maka ada keutamaannya dan telah lewat sebagian penjelasan dari Syekh bin Bas tentang makna Zainul Qur'ana baswatikum dan akan dilanjutkan insyaallah dalam syarah berikut ini Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala hadis berakam 7 wa khamsami'a wa arba'in 7544 7000 samia. khamsami'ah. sabah sab'alaf tujuh ribu wa samia dan 544. Atasan Ibrahim bin Hamzah. Atasan bin Abi Hazim an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah. An Abi Hurairah anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakni yakulu falian ya nabi ma adina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti bil qur'ani yajharu bihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis ini bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni mendengarkan sabdanya Nabi apa yang beliau sabdakan Ma adzinallahu adzina ma istama'allahu. Tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu apa yang didengarkan oleh Allah untuk seorang nabi yang dia memiliki suara yang bagus atau yang bersuara bagus dengan Al-Qur'an yaitu mengeraskan dengan Al-Qur'an mana maknanya apa? Sami, sami'a. Mendengarkan. Kemarin kita artikan izin ini keliru. Ini ralat. artikan penjelasan dari kita yang kemarin telah lewat yang menyelisih makna sekarang ini itu tolong dibenahi yakni maknanya sami'ah akhirnya maknanya sami'ah jadi Allah mendengarkan Tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu yang Allah dengarkan bagi seorang nabi atau terhadap seorang nabi yang bersuara bagus dengan membaca Al-Quran mengeraskan dengan bacaannya ya jaru bihi ini bil Quran ini keutamaan bagi orang yang memiliki suara bagus untuk membaca Al-Quran maka Allah diantaranya adalah tadi ma'adinallahu lisa'in ma'adina linabiyin hasanis saud hasanis isim fa'il simfail dari film dia apa? hasuna yahsunu hasanun hasuna yahsunu husnan bahwa hasanun itu termasuk min amsilah apa Kenapa? apa sifat musabbaha sifat musabbaha jadi simpelnya apa hasanun ala wazni fa'alun ini simfail di mana dinallahu lisa'il ma'adina linabiyyin eh, linabiyyin hasanis saut Allah dalam mendengarkan kepada sesuatu apa yang Allah dengarkan kepada seorang nabi atau terhadap seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al-Quran dia mengeraskan bacaan Al-Quran tersebut apa itu? dan penjelasan tentang makna ini telah tadi dibaca oleh ha? Ah, akun Rahman yaitu bahwasanya alfa nas fil Quran mansubatun ilaihi lapat-lapatnya manusia dengan bacaan Al-Quran mereka dinisbatkan kepada mereka mananya makhluk yang malfut kalamullah lafadznya fiilnya hamba dia makhluk malfutnya kalau kalamullah ta'ala goyru makhluk bukan makhluk tapi sifat yang sifat-sifat Allah azza wa jalla ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang telah diperpanjang oleh beliau dalam kitabnya Kholku Af'alil Ibad karyanya Imam Bukhari bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk bahwasanya semua perbuatan hamba adalah makhluk di antara adalah lapatnya dia dengan membaca Al-Quran adalah makhluk. Adapun yang diucapkan, yang dilafatkan adalah kalamullah. Jika dia membaca kalamnya Allah, Al-Quran. Hasbunakum sabah ala wa khamsami'a wa khamsa wa arba'in tujuh ribu lima ratus lima. Yahya bin Bukairin bukair sehingga tasgir Musogor bakrun bukairun bakrun itu mukabbar bukairun bakar kecil apa bukairun bakar bakar ke, kecil kalau bakrun bakar bukair si bakar ke, kecil seperti numair singa cilik. Usaid, singa kecil. Eh, apa itu? Eh. Atas <clears throat> Hatta Lais an Yunus an Ibn Shihab. Akhbarani Urwatu bin Zubair Wasami Wasaid bin Musayyib. Di sini Musayyib kalau dibaca dulu Musayyab dia marah. Said dinisbatkan kepada Musayyib dia nggak senang. Kalau Musayyib nggak apa-apa. Wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidullah bin Abdullah an hadis Aisyah. Kata Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib dan Alqamah bin Waqqas dan Ubaidullah bin Abdullah mereka menceritakan tentang hadisnya Aisyah. tentang kisahnya Aisyah. Di mana kisah tersebut adalah yang masyhur ketika hina ketika olalaha ketika ada orang-orang yang berkata kepada Aisyah yaitu siapa orang-orang itu ahlul ifq orang-orang yang dikenal dengan memiliki kebohongan bikin keributan In ina qalalah ahlul ma qalu ketika apa yang dikatakan oleh alif apa yang mereka katakan wa kullun haddatsani ta'ifatan min mereka semuanya Urwa Sa'id Al-Qama Ubaidullah masing-masing seluruhnya berkata kepada siapa tadi Ibnu Syihab ya Kuwa kullun hadasani masing-masing dari mereka menjelang kepadaku ta'ifatan sepotong dari hadis. Di antara potongan dari situ Aisyah berkata, di antara potongan cerita yang dari Aisyah, potongannya yaitu Aisyah menceritakan tentang dirinya. Apa yang kata Aisyah? Apa komentarnya? Apa perkataannya Aisyah? tu ala firasi. Aku berbaring di atas apa? Kasurku. Apa, apa firas? Hah? Firas apa? Hah? Apa? Firas apa? Tikat. Tempat tidur. Ewa. Seperti kasur misalnya. Wa nahina idin a'lamu Ketika aku berbaring di atas tempat tidurku, di saat itu aku mengetahui Anni bahwasanya aku bariatun bebas dari tuduhan yang mereka tuduhkan. Siapa mereka tadi dikatakan ahlul ifok. Komentarnya mana komentar miring terhadap Aisyah dan antara tuduhan zina. Wa Allah yubarriuni. Sungguh aku di saat itu aku tahu bahwasanya aku adalah bebas dari tuduhan dan sungguh Allah akan membebaskan aku dari tuduhan mereka yang menuduh. Walakin akan dan akan tetapi wallahi ini sedrok yang perlu di komentar yang perlu dijadikan apa? Poin permasalahan ma kuntu adunnu anallahu yunzilu fi sa'ni wahyan yutla. Poin utama yang perlu dijadikan pegangan yaitu kata Aisyah, aku nggak pernah ada dugaan, aku nggak pernah mengira, aku nggak pernah memiliki prediksi bahwasanya akan menurunkan tentang urusanku ini suatu wahyu yang dibaca. Dibaca sampai kapan? Sampai kia kiamat. Yarhamukallah. Jadi menjawab ajar hamulah itu terhadap orang yang bersin yang dia mengucapkan alhamdulillah jawabannya fardu ain bagi orang yang mendengarkan seluruhnya. Yang mendengarkan seratus berarti semuanya bilang apa? Ya rahamukallah. Dan yang tadi bersin menjawab balik apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ditambah dengan wa cukum bikron. Apa kata? Itu tambahan dari saya, bukan tambahan doa dari Nabi. Dan semoga Allah meningkatkan kalian gadis-gadis semuanya gitu. Tambahan dari saya itu. Saya kira nanti itu sambungan hadis. Enggak. Itu namanya mudrot. kalimat hadis. Sisipan, kata sisi, sisipan. Baik. Walakin wallahi ma kuntu adunu an Allah yunzilu fi sa'ni wahyan yutla. Ini yang perlu jadikan titik pembahasan. Dan demi Allah, aku dulu enggak memiliki prasangka bahwasanya akan menurut Allah akan menurunkan wahyu terkait dengan urusanku, perkaraku ini. Di mana wahyu itu dibaca bahkan sampai kiamat. Wala sa'ni lam lam takkid. Lam lam takkid. Ya kan? Dan dalam ini tidak merubah apa? Isim yang dimasuki oleh lam tersebut nggak ada pengaruh dalam Erop. Lam ini nggak ada pengaruh dalam Erop bagi isim yang dimasukinya. Walasani dan sungguh keadaanku ataupun urusan diriku ini finafsi dalam siwaku dulu ah kalau lebih remeh min daripada Allah berbicara terkait dengan urusanku dengan suatu perkara yang dibaca. Artinya apa? Masuk seorang saya saja kok turun wahyu dan wahyu itu dibaca sampai kiamat. Nah, itu. Jadi nampak apa? Aisyah mau bertawaduk. Masa sekedar saya saja sampai turun wahyu dan wahyu dibaca sampai dia kiamat. Nah ini. Apa itu? Nah. Wa anzalallahu azza wa jalla dan Allah menurunkan, Allah azza menurunkan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Nah inilah dibaca sampai kiamat. Sungguhnya ah, mereka-mereka yang datang dengan membawa kebohongan adalah sekelompok manusia dari kalian sendiri. Sehingga waktu itu Abu Bakar sampai marah-marah. Ya kan? Mau memutus apa? Memutus apa? Memutus sedekah kepada mis mistok. Dikarenakan mistok termasuk orang yang menyebarkan isu fit fitnah. Tapi karena demi kebaikan eh, karena sifatnya Abu Bakar yang begitu lembut tidak diputus, dilanjutkan pemberiannya kepada mis mistok. Al asr al ayat kullaha, seluruh ayat sepuluh ayat seluruhnya dari ayat ini. Maka inilah yang nggak pernah diduga oleh Aisyah turun wahyu terkait dengan dirinya untuk membebaskan dari dugaan orang yang menduga dengan dugaan dus dusta. <clears throat> Baik, silakan datang penjelasannya terkait dalam masalah hadis ini dibawakan dalam bab ini oleh Imam Bukhari. alaf wa khamsami'a wa sitta wa arba'in. Hadis yang bernomor 7546. sana Abu Nuaimin. sana Mis'arun. An Adi bin Sabitin. Urahu mananya adunnuhu. Urahu mananya adunnuhu. Itu tengok. Ya Iwa, diperhatikan. Jangan sampai lupa. Urahu mananya adunnu anil barra urahu anil barra annahu kala Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya yakni salat isya wattini wa zaitun wattini wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw minhu Ini dari Adi bin Sabit Ya kan? Berkata Bukhari, hadasana Abu Nuaim, hadasana Mis'ar dari Adi bin Sabit. Ya kan? Urawu anil barro. Kata Mis'ar, Adi berkata bahwasanya dia punya dogan Adi dari Barro. Bahwasanya Barro berkata, Barro bin Azib, radhiyallahu anhu, Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam Isa yakni Fisratul Isa. Apa bacanya Watini wa zaitun. Surat watin wa zaitun. Kata Barra, fama sami'tu ahadan. Maka aku nggak pernah mendengarkan seorang pun ahsana sautana yang suaranya sangat bagus ataupun bacanya yang sangat bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi perbuatannya hamba dan tadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kiroa adalah makhluk. Tapi yang makro yang dibaca adalah kalamullahi azza wa Ini yang dikenal Imam Bukhari dalam membawakan hadis ini dan sebelumnya. Dan diterangkan oleh Syekh bin Bas menjelaskannya di sini syarah qala rahimahullah taala muradul muallifi بهذا مراد المؤلف يعني مقصد مؤلف ما معنى مراد مقصد اسم ما بني اسم ما مراد اسم ما مراد اسم ما اسم مفعول اسم مفعول اسم فعل ايه مريد مريد yang menginginkan antum ini murid. Kenapa? Karena punya keinginan untuk cari ilmu itu jadi murid. Ini murid yang kita, yang dicari. maaf Ilmu yang di ilmu murid. Yang dimaksud oleh muallif atau maksudnya muallif maksudnya Imam Bukhari dengan ini dengan hadis ini Rahmat Ta'ala bayanu. Jangan baca bayanun. Bayanu. Rizki bangun ngantuk rezeki ngantuk ngantuk pokoknya merem-merem jadi bahasanya bayanu bukan bayanun muradul mu'allif fi hadza rahmatullah bayanu nah gitu niatnya mu mudhaf bayanu anna dan nas Kenapa bayanun? Bukan itu, bayanu. Nuh. Enggak bunyi enggak bilang nun tapi bilang nu. Karena mereka lihat itu itu apa? Karena min khusus itu apa adalah enggak menerima tan tanwin. Apa itu? Nah, bacanya apa nih? Nun atau nu? Nu. Ayo. Nah, Bayanu anna alfadun nas Quran Qur'ani mansubatun ilaihim. Maksudnya Imam Bukhari dengan Hadis-hadis ini yang dibawakan juga tadi eh, hadis ya. Jadi maksudnya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya lafat-lafatnya manusia dengan bacaan Al-Quran tadi adalah dinisbatkan kepada manusia, yakni makhluk. Eh? makhluk. Yang malfud al malfud fihi al Quran kalam kalamullah. Mahum itu? Waya suatuhum. Waya kembali kepada apa? Ah. Iya ini baliknya kemana? Air aswat Waya yaswatuhum kembali aswat Lapat-lapat tadi adalah suara-suara mereka Nah, alfadun nas dari suara mereka tadi. Wa ya makhluqatun. Nah. Jadi lafaz-lafaznya manusia tadi adalah makhluk. Yang malfut kalamullah. Lafaznya makhluk. Yang dilafatkan kalam kalamullah. Lafaznya fi'ilnya lamba, makhluk. Kenapa? Karena semua pilihan adalah makhluk. Saya bilang begini, makhluk gak? Ini makhluk. Saya berkedip, kedipan saya mak makhluk. Ya. Saya lunggu, duduk saya mak makhluk. Apa? Gerakan saya semuanya mak makhluk. Di antara gerakan lisan saya ketika baca Al-Quran, Alhamdulillah Gerakannya lapat saya ini, makhluk. Yang aku gerak-gerakan adalah Al Al-Quran. Malfutnya Al-Quran Al adalah kalam, kalamullah. Walaupun qala maka dengan inilah berkata Rasulullah SAW al-mahiru bil Qur'ani ma'as safar bukan sufro. Besok lagi nonton di kamus. Mana di? tureng tur tur pereng. Tur durman pe? Pereng. Nah. Pokoknya di kampung pereng, maka kita panggil du dureng. kan, antum nengok di kamus, bukan sufro. Eh, safaro. Nah, aku ini apa? ja, jamak. Jadi orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran bersama Safaro Al-Kiram Al-Barori para, malak, para malaikat. Safaro Al-Kiram Al-Barori itu semuanya adalah malak. Ini sifatnya malak, malaikat. Kenapa dikatakan safaro? Yang naik turun. Naik turun dari hamba kepada Allah Ta'ala. Naik turun itu namanya safaro. Mundar mandir. Wa qala alaihi salatu Allah li sa'in Ali nabiin li nabiyyin hasanis sauti bil Qur'ani Ayat bihi. Tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu apa yang Allah dengarkan terhadap seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al-Quran, dia mengeraskan bacaannya. Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum yasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Jadi kita suruh bagus suara. Wa fi kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam kisahnya Aisyah radhiyallahu anha fi qauliha inni la adunnu annallaha inni la adunnu jadi ini La adunnu, ma adunnu, ma kuntu adunnu. Ma kuntu adunnu diartikan berapa di bawakan saya berapa dengan maknanya inilah adunnu. Aku nggak mengira anallah yunzilu fiya wahyan yutla Fanzalallahu fiya amran yutla Maka Allah menurunkan tentang urusannya Aisyah dibaca. Nah dibaca ini bacanya seorang hamba makhluk yang dibaca kalam kalamullah. Ini yang diinginkan. rapatnya hamba dengan Al-Quran makhluk. Yang malfud adalah kalamullah. Apa malfud? Si maf'ul yang dilapatkan. rapatnya fi'lul abad. Perbuatan hamba. Itu makhluk. Tapi agak-agak sedikit apa? Inilah perlu dikasih apa peredam suara <laughs> baik Kul hada yubayinu anna Qur'an wa kalamullahi azza wa jalla. Seluruhnya ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Wa natilamata amalul makhluk Dengar ya, dengar. Baik. Sekullu hada yubayin semua yang tadi di Bapak Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jal. Wana tilawah dan bahasanya bacaan, tilawah, bacaan. Amalul makhluk, amalannya makhluk. Berarti makhluk bukan sifatnya Allah. Wasautu sautul makhluk dan suara suaranya makhluk. Berarti bukan kalau bukan bukan sifatnya Allah. Yang disuarakan yang disuarakan kalau kalamullah. Sautnya amalannya makhluk. Yang disuarakan kalau kalamullah, sautnya amalannya makhluk, ya makhluk bukan sifatnya Allah. Wal makhluku yuzayyinu sautahu. Wal makhluk yuzayyinu sautahu. Siapa makhluk al-qari yang membaca. Yuzayyin memperbagus. Sautahu suaranya. Maka hasilnya fayatalazzatun nasu bil Quran, maka manusia merasa lezat dengan mendengarkan Al Quran karena yang membaca memperbagus suaranya. Wastafiduna minhu aksara dan mengambil faedah dari Al-Quran aksara banyak mengambil faedah. Kenapa? Bisa babi bihusnit tilawah dengan bagusnya bacaan, wataan nifia dengan pelan-pelannya bacaan, watartil dan membaca dengan tartil, watahasuk dan upaya untuk khusuk ketika membaca maka hasilnya apa? Yantafi'un nasu kah manusia mengambil manfaat lebih banyak. Mampu ini? ha. Terkhusus bagi orang yang mengetahui tentang bahasa Al-Quran dari sisi makna-maknanya. Bagi yang mengetahui upaya untuk kembali kepada penerjemahan Al-Quran yang sudah menyebar di negeri ini khususnya bagi kaum kita Indonesia yang rata-rata mereka nggak bisa bahasa untuk mengetahui maknanya lebih dalam, baca terjemahan. Mendengarkan yang menafsirkan orang yang mampu penafsirannya, membacakan tafsir yang sampai pada dia. Kemudian kata Imam Bukhari kata Syekh bin Basar rahimahullah wa fihi ar wa fihi dalam hadis ini ada rad ada bantahan. Ala man kau dzalik. Dalam hadis hadis ini ada bantahan atas orang yang mengingkari hal tersebut. Fal Qur'anu syai'un wa sautul insani wa fi wa fi'luhu syai'un akhar. Maka Al-Qur'an adalah sesuatu. Sedangkan suaranya insan dan perbuatannya insan sesuatu yang lain. Enggak boleh disamakan. Quran kalamullah. Suasana suaranya insan dan perbuatan insan bukan kalamullah. Ini yang diinginkan. Dia makhluk. Quran kalamullah, sifatnya Allah. Tapi suaranya insan dengan Al-Quran, perbuatannya insan dengan bacaan Al-Quran, perkara lain. Bukan ma bukan kalamul tapi makhluk. Apa itu? Fal Quran kalamullahi munazzalun ghairu makhlukin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Maka Al-Quran adalah kalamullah munazzalun yang diturunkan. Ghairu makhluk bukan makhluk, minhu minallahi Hu domir ini adalah kembali kepada Allah. Minhu. Dari Allah pada. Datangnya dari Allah. Wa yaud dan kembalinya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman Quran akan terangkat dari muka bumi. Di saat paling jeleknya manusia adalah ketika pada manusia pada saat itu bangkitnya hari kiamat. Karena bangkitnya kiamat kubro ini nggak akan bangkit kecuali manusia yang sudah sangat terjelek di sana. Dari itu. Nggak ada lagi perkataan Allah Allah di muka bumi. Maka itu dibilang tahun 2000 akan datang kiamat sementara masih banyak dan di mana-mana ini adalah bohong. ah maaf, Bob, bohong. Dulu tahun 93, tujuh tahun lagi akan keluar Syekh Suhaimi dari timur. Ternyata siapa? Ternyata siapa? Hah? Muhammad As'ari Muhammad yang ada di Malaysia, bosnya Jamaatul Ar Arkom. Tamimi, terima Tamimi Bawean. Nah, itu. Dulu ketika kita dulu di Pakistan ya, jumpa orang Singapura, pengikutnya As'ari Muhammad, pimpinan Jamaatul Arkom. Dia bilang nanti tahun 2000 tahun lagi akan muncul Syekh Suhaimi dari timur. Ya. Sudah nanti akan keluar Imam Mahdi dari timur, Syekh Suhaimi dari gua. Perhatikan ya di sini. Jadi minhu bada datang dari Allah Quran itu wa ilaihi dan akan kembali kepada Allah. Saun kana mahfudun aw matluwan aw maktuban aw masmu'an. Quran kalamullah sama saja itu diapal atau dibaca atau ditulis atau didengar. Kullu dzalika huwa kalam seluruhnya adalah kalamullah. Lakinil makhluk lahu sautun yatakallamu bi wa yatluqu tapi makhluk memiliki suara, dia berbicara dengan suaranya dan dia membaca dengan suaranya. Itu mak makhluk. Yang dibaca kalamullah, dia kalamullah guru, guru makhluk. Baik. Perhatikan, fasautu kata, kata beliau rahmatullah bin Bas, fasautu maka suara. Watilawatu wal kiratu fi'luhu. Dhamirhu kembali kepada siapa? Aina marji'u dhamirhu. Eh? Dhamirhu kemana kembalinya? Makhluk. Nah. Maka suara dan bacaan adalah perbuatan makhluk fi'lul makhluk. Wal matlu al makru'u kalamullah azza wa dan yang dibaca dan yang eh, al matlu yang dibaca. Al makru juga yang dibaca dia adalah kalamullah. Suara suaranya makhluk dia makhluk. Bukan sifatnya Allah. Tapi yang dibaca adalah kalamullah sifatnya Allah azza wa jalla. Ini perbedaannya. Wa bihada hasun wa tahridun alal inaya bitilawa. Dalam hadis-hadis yang telah kita baca tadi itu ada has apa has? Anjuran, dorongan. Tahrid sama saja. Harrada yuhaddu tahrid, dorongan. Sama dengan hatta yahusu hasan, dorongan. Dalam hadis ini ada anjuran kuat agar al inaya atas kepedulian dengan membaca Al-Qur'an. Walau yang bagi litali apa matali? Simfail daripada tala. Tala telu tilawatan fawatalin. Ketika di tarifkan dengan alif lam maka bacanya atali keluar yaknya. Maka sepatutnya bagi seorang yang membaca ayat tania ya, memiliki open peduli Betul dengan bacaannya hatta yastafida huwa wastafida man yastami'u lahu supaya dia yang membaca mengambil faedah dan juga orang yang mendengarkan mengambil faedah juga dari Al-Qur'an yang dibaca. Al-mahir bil Qur'an maas al-kiram al-barara. Zakaru fil mahir annahu al-hafid. Mereka ahli menyebutkan Zakaru yakni mereka alul ilm menyebutkan apa mana mahir bil Quran al hafid yang hafal alladhi yuhsinu tilawa yang mem, dia memiliki kemampuan memperbagus bacaan yuhsinu mereka lalu mengatakan siapa yang mahir tadi yaitu orang yang hafal yang dia memperbagus bacaan Walhadiku, hadiku wawu ini wawu kepada al maka bahasanya al orang yang hadik memiliki kemahiran alhadik, almahir al mahir nafsu saya Fadal. Hadik fitilawah. Orang yang memiliki kehebatan dalam membaca. Alladhi yujiduha. Yujiduha aja ada yujidu. Ijadatan yang dia memperbagus bacaannya wa yatakhassau fiha dan berupaya khusuk dalam membaca Al-Qur'an maka hasilnya dia mengambil faedah yang lain yang dengarkan pun juga dapat faedah dari bacaan dia. Mahfum? Dan ini adalah wakil, fakta. Di mana kita mendengarkan seorang yang baca dengan bacaan yang bagus, kita betah mendengarkan. Belakang imam bacanya bagus, diperpanjang nggak merasa capek. Bukan bahasanya nggak bagus. Subuh ini gak ruku-ruku. Pola makan ini gak ruku-ruku. Bukan bahasanya bagus. Diperpanjang semakin sen senang. Ini fakta. Nah, ketika dulu ketika sholat di Masjidil Haram, saya pernah sana setahun satu bulan. Setiap hari sholat di sana, Masjidil Haram. Setiap hari sholat di Masjidil Haram. Pagi siang salam sampai setahun satu bulan. Ya, mendengarkan suaranya Abdurrahman Sudes. Itu lebih enak daripada Surem. Lebih enak daripada Syekh Lebih enak daripada Syekh Subel. Nah. Apalagi apa? Amplinya. Yang sangat apa? Istimewa malah lebih lebih bagus. Lebih enak. <clears throat> Perhatikan ya kawan. Jadi yang mendengarkan pun juga dapat dapat faedah. Wakala dan demikian juga hanya apa utambi Ha, untuk makna supaya kita mengambil perhatian. Kala kapritas tasbih untuk apa? Penyerupaan zaisi misaro. Maksudnya Perhatikan juga seperti ini. Zayyinul Qur'an, Nabi aswatikum. Hadis ini juga perlu kita ambil perhatian darinya. Hiasilah Quran itu dengan suara kalian. Idza hassana sautahu wa hassana tilawatahu wa takhassa'a fiha kana hadza aktsara li ta'siril Quran. Idza hassana huwa sautahu. Jika dia memperbagus suaranya, memperbagus bacaannya dan dia membaca dengan bacaan yang sangat menyentuh khusuk dalam bacaan tersebut, ini karena ada aktsara Aksaraba li ta'siril Quran fi qulubil mustami'in. Ini adalah lebih banyak pengaruhnya Al-Quran pada hatinya orang-orang yang mendengarkan dan padanya hatinya orang-orang yang membaca juga. Talina. Orang yang baca juga. Mafhum? Talinin simfa'il. Jamak mudzakkar salim majrur dengan ya. Nah itu talina. Tali, talian ini taluna. Ketika surur dan mansub dengan ya. Tanda cernya. Apa itu? Jadi kalau memang bacanya bagus, tilawahnya bagus, pengaruhnya Al-Quran pada hatinya orang yang mendengarkan lebih banyak. Juga pada yang membaca juga, para pembaca pun juga terpengaruh dengan ba bagus. Tapi dengan niat yang bagus, kalau niatnya cari upah, ya diperbagus yang penting dapat u upah. Dan biasa ya, biasanya orang yang pintar nyanyi pandai baca Al-Quran. Itu sudah rahasia umum. Yang pandai nyanyi bahasanya biasanya bah, bagus. Apa itu? Bukan kita ingin harus supaya nyanyi. Cuma kita cerita saja. Rata-rata orang yang biasanya pintar nyanyi baca Al-Qurannya bah, bagus. Ya kan? Bukan berarti kemudian kita mengajar orang supaya nyanyi tidak. Artinya orang yang biasa melatih suaranya bagus, ya kan? Maka nanti ketika membaca Al-Quran juga ba bagus. Itu faedah yang kita maksud, bukan kok kemudian kita memuji para penyanyi, tidak. <clears throat> Karena masalah nyanyian ini Ibnu Qayyim menamai dengan nama-nama yang disebutkan dalam kitabnya beliau 15 nama nyanyian. Semuanya adalah bu, buruk nama nyanyian itu minimal 15 nama. Semuanya adalah bu, buruk. Di antaranya adalah rukyatus Syaitan. Nah. Kitabnya beliau, kitabnya apa namanya? Igo satu apa? Igo satu Lehfan. Nah. 15 nama untuk nyanyian. <clears throat> Kecuali nyanyi-nyanyian yang dibolehkan seperti nyanyian memuji-muji Islam dengan Lapat-lapat yang benar. Mujizat dan semisalnya muji ilmu. Ini dibolehkan. Seperti kisahnya siapa? Sebagian para nah, sahabat mendengarkan sebagian budak nyanyi di apa di waktu ngantenan dan waktu apa? Hmm? Eid dan ketika datang safar dan semisalnya. Lanjutkan wa qala qulu sallallahu Ma Allah dan Nabi yang ma'adina ila akhiri yakni istama'a. Tengok, adina istama'a. Tidaklah Allah itu mendengarkan terhadap seorang nabi apa yang Allah dengarkan kepada seorang nabi yang dia memiliki suara yang bagus, memperbagus suaranya dengan Al-Quran. Ada namanya istama'ah. Nah, lihat di kitab yang masyur Goribul Qur apa? Goribul Hadis. Ya kan? Apa kitabnya? Kitab siapa? Abu Sa'ad siapa? Apa judulnya? Apa? An-Nihaya fi Goribul Hadis. An-Nihaya fi Goribul Hadis nanti dikatakan istama. Adina istama. Wa tasayyun yaliku billahi la yusabihu la yusabihu khalqahu. Khalqa ini maf'ul fi. Istama Allah mendengarkan Istama ini sesuatu yang layak dengan Allah tidak menyerupai makhluknya dalam ketika makhluk juga istima. Ya kan? Antum sekarang ini mustamiun dalam dars kita. Tapi pelan-pelan bu, telepon keras sekali. situ sana, enggak kurang kasih. Nah, perhatikan itu. Jadi manusia juga memiliki sifat istimewa. Allah memiliki sifat istimewa, tapi istimewanya Allah beda dengan istimewanya manusia. Manusia memiliki sifat istimewa terhadap suatu bacaan. Allah juga memiliki sifat istimewa terhadap bacaan Al-Quran. Al tapi tidak sama tentang hakikat kedua istimewa tersebut. Apa ini? Gak menyerupai. Maka istimahnya Allah enggak menyerupai istimahnya makhluk. Fakalamu wastima'u wasair sifati kullu rataliku billahi la yasbahu fiya khalqahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Maka kalamnya Allah, istimahnya Allah dan seluruh sifat-sifatnya Allah seluruhnya adalah layak dengan keagungan Allah, enggak menyerupai ciptaan Allah. Enggak menyerupai, enggak menyerupai hambanya Allah dalam seluruh sifat-sifatnya. Bal wal kamil fi kulli syai'in. Bahkan Allah adalah maha sempurna dalam segala sesuatu. Walaysa fi sifati syai'un minan naqsi wal aibi kama fi sifatil makhlukin dan tidak ada dalam sifat-sifatnya Allah sesuatu yang memiliki kekurangan dan keaiban sebagaimana dalam sifat-sifatnya makhluk. Apa ini? Maka adina tadi mananya istamaha Allah tidaklah mendengarkan kepada seorang nabi apa yang Allah dengarkan kepada nabi yang memiliki suara bagus dengan Al-Qur'an. Ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasanis sauti bil Qur'an yajharu bihi. Mahum di sini ya, Ini yang harus jadikan pegangan kuat dalam memahami masalah ini. Dan kaidah-kaidahnya telah lalu dan akan sebutkan juga di akhir-akhir pembahasan kita ini. Maka itu itu perhatikan ya ikhwah. Dengan pijakan ataupun rujukan kitab seperti ini nggak gampang dikecoh oleh para pembawa paham asaria ataupun tadi ataupun Maturidiyah yang ada di negeri kita ini yang hari-hari ini masyhur dengan dibawa oleh siapa? Adi Hidayat. Soal lagi satunya. Hah? Siapa? Dul Samad dan yang semisalnya. Dari makhluk-makhluk yang membawa paham Asy'ariyah. Hmm. فإذا كان الرب جل وعلا يستمع للنبي حسن الصوت بالقرآن وأنه معادن لشيء كأذله له دل ذلك على أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته أن يحسن سكين bahasa يحسن أن يحسن حسن يحسن tahsin yuhassin maknanya minat tahsin maka bila Rabb Jalla wa'ala mendengarkan kepada Nabi yang bersuara bagus dengan Al-Quran, maka sungguh. Dan sungguhnya Allah tidaklah mendengarkan kepada sesuatu seperti pendengaran Allah kepada suara Al-Quran yang bagus. Ini menunjukkan bahwasanya sepatutnya bagi seorang yang membaca untuk memperbagus suaranya. Yuhassin Sepatutnya bagi seorang membaca ayu hasin asautahu. sautahu. Sekali ayu hasin, tapi apa? Menetasin ayu hasin. Wa yastaida fi tilawatihi min duni tamtitin watasbihin lau lahu bil Tengok. Perhatikan. Dan seorang yang membaca harus berusaha sesungguh-sungguhnya dalam membaca apa yang ia baca dalam Al-Quran tanpa tamtit mat toko yumat itu tamtit tanpa delewer itu Delewer. Tipu belok-belokan itu namanya delewer. Bahasa Jawanya delewer. Meler kayak umbel itu ini meler. Itu mat to yuma ya apa mat toto yuma mat tam tamtit. Anda tahu kayak umbel ingus delewer. Jadi jangan membaca yang bacanya apa di kelok-kelokan dan menyerupai nyanyian Nah ini ya kawan. Kalimat ini dari saya bin Bas, dari saya mobil lebih banyak lagi. Mengkritisi para pembaca yang bacanya nggak ada beda dengan nyanyian. Seperti bacanya Abdul Basit, uang Mesir. Kata sebelum saya mobil didengarkan dari jauh nggak ada beda dengan nyanyian. Anda pernah dengar Abdul Basit? Masa nggak dengar? Wah, sudah terkenal kondang hebat. Kamu dengar? Nah itu, terbesit Mesir. Iya. Mendengar? Nah, Apa tidak? Pernah dengar? Nggak dengar? Saya kira nggak ada orang yang pernah dengar. Saya kira nggak ada orang yang nggak dengar. Ternyata masih segini aja banyak orang yang nggak pernah kenal nama Abdul Basit. Padahal itu sudah kondang sejak tahun 90-an. Pernah dengar? Biasanya di pertengahan bacaan dibaca Allahu Akbar. Ah, itu biasanya. Tengah-tengah bacaannya dibaca apa dengan apa? Dengan apa? Allahu Akbar. Lanjutkan lagi. Masa enggak pernah dengar? Dengar? Wah, saya kira saya kira enggak asing lagi ternyata apa? Ternyata ada juga yang enggak tahu. Padahal pasti dia aja baru umur berapa sudah tahu. Iya toh? Nadatul Khair. Nah itu Abdul Basit. Jadi saya mobil banyak mengomentari Abdul Basit ini. Kenapa? Karena bacaannya tadi itu. Maka itu perhatikan, bukan semua orang yang lomba menang internasional kemudian terpuji bacaannya. Enggak harus. Maka dikatakan oleh beliau, min duni tamtitin wa tasbih lahu bil gina tanpa harus mau meler-melerkan dan menyerupakan bacaan tadi dengan nyanyi nyanyian. Lakin inayatun wa tahassu'un wa ita'ul huruf haqqaha. Wa ita'ul hurufi haqqaha. Akan tapi baca yang lu adalah inaya, Upaya dibagusi. Tahassu' dengan baca yang khusus. Dan memberikan huruf-huruf tadi kepada haknya. Bagaimana huruf haknya? Ya huruf yang keluar dari apa dari seorang yang baca tadi diberikan haknya. Huruf safawi, huruf halki. Ini semuanya dipaskan kalau memang punya kemampu kemampuan. Karena nggak semua orang punya kemampuan. Orang Pakistan nggak bisa nggak nggak punya huruf dot. Walazolin. Nah, nggak ada huruf dot. Orang Sumatera nggak punya huruf dal. Pada sementara jarang yang punya huruf zal. Hudzaifah. Hudzaifah. Maunya apa? Hudzaifah. Nah. Ya, sering kita dengar. Kalau orang Pakistan enggak punya huruf dot. Kedatang lulusan jamaah Islamia hafal Quran kayak air ngalir tapi bilangnya apa? Walazolin. Nah. Apa? Nah itu, enggak punya dot. Maka dikatakan maksudnya di sini adalah huruf itu diberikan haknya. Haknya huruf hanya ada huruf halki, ada huruf safawi. ini semuanya diberikan haknya. Nah ini caranya apa? Belajar kepada Syekhul Qira'ah. Di antaranya adalah yang dari Magetan, Pak Azim, ini Syekhul Qira'ah. Baik. Wa'atul huruf hakka wal mudud hakka wal mududi hakka dan mud apa mudut matun panjang mudut panjangnya diberikan haknya wal wukuf hakka dan juga wukuf cara wakaf cara berhenti diberikan pada haknya bagaimana memberhentikan huruf dalam Al-Quran ya diberikan huruf jangan nanti hurufnya dihidupkan kita berhenti hurufnya hidup ya nanti gak jadi enak dengar kan gak enak gak enak nah apa? Ketika berhenti hurufnya dimatikan. Nah, itu namanya apa? Berikan wukuf pada hak haknya. Maksud maksudnya paham maksudnya? Ketika berhenti hurufnya dimati dimatikan. Nah, tapi walad dolin, wadolina. Ya gak enak kan ngono. Iya toh? Ihdinas siratal mustaqimah. Ya gak enak kan, ngono. Ya suratul mus mustaqim. Nah, itu namanya ketika wukuf diberikan hak haknya. sami dal qari wal mustami supaya si pembaca dan juga yang mendengarkan dapat faedah dari bacaan yang didengar. Wa taqaddama fi mururi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Musa. Apa mana murur? Apa mana murur? Apa mana murur? Mas Didi? Apa mana murur? Murrah pahit. Kalau murur, murun pahit. Kalau murur, pahit-pahit gitu. <laughs> Terus piye? Apa nam murur? Ah, murur ini masdar tahu, sama? Masdar ewa. Eh, Marro yang murur mururon, bukan kok murun ini mur pahit, mururon pahit-pahit. Bukan gitu. Mabum? Tapi le lewat ketika Rasulullah SAW telah lalu ketika Rasulullah itu melewati Abu Musa radhiallahu anhu, wahwa Abu Musa dalam keadaan sedang membaca. Jadi Rasulullah berjalan. Tiba-tiba kurungu aneh Abu Abu Musa. Lalu Rasulullah berhenti. ulahu. lahu Murungono. Abu. Wa berkata Rasulullah SAW. Lakot utia hadha mizmarun min mazamiri ali Dawud. Sungguhnya orang ini yang baca ini utia telah diberi mizmarun seruling dari seruling-serulingnya keluarganya Dawud. Apa mizmar? Seru seruling. Apa maknanya? Yakni sautan hasanan mizmar maknanya suara pak bagus bukan kok seruling yang gini-gini itu bukan. Nah, Maknanya orang ini diberi suara bagus dari suara-suaranya Alu Dawud. Nah itu. Apa itu? Ha. Ini ketika Rasulullah melewat mendengar tiba-tiba mendengarkan apa bacanya Abu Abu Musa al-As'ad radhiyallahu anhu. Falamma ja'a Abu Musa radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu maka tatkala datang Abu Musa radhiyallahu anhu kepada Nabi, Nabi pun ngasih tahu kepada Abu Musa dengan apa yang pernah terjadi. Apa terjadinya? Abu Musa membaca, Rasulullah langsung kebetulan mendengarkan, langsung berhenti dengar, dengarkan. Kala, nah, siapa kalian di sini? Siapa tuh? Hah? Siapa Rizki? Hmm? Apa? Abu Musa, bukan Rasulullah. Kala berkata Abu Musa ketika dikasih tahu oleh Rasulullah tentang apa yang telah terjadi, dia membaca Rasulullah mendengarkan langsung berhenti, maka musa ngomong, lau alim tuh, nih aku ngerti ngono, awakmu ngurungno, aku moco lah habar tuhu, laka tahbiran kata perbagus meneh. Ah, Seandainya saya tahu, wahai Rasulullah, engkau mendengarkan suara saya di saat itu, sungguh akan ku perbagus lagi. Nah, ngapa itu? Sesewone bapak aku kok ngerti ning nah, eh, mengurung ngrungokno aku ngono, tak tak polen ae meneh. Ngapa? Antum tahu Abu Abdullah bahasa Jawa? Ya, nyetrum-nyetrum sedikit-sedikit enggak apa-apa. Lama-lama nanti jadi bukit. Tahu, ya kan? Lalimtu kata tasma'u lahabartuhu laka tahbiron. Kata Abu Musa, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau mendengarkan apa yang kubaca, sungguh akan ku berbakus dengan sebagus-bagusnya demi engkau ya Rasulullah. Yakni jittuhu, jittu fitah sini kan ku tambah dengan kebagusan lagi. Apa itu? Ini menunjukkan bahwasanya Abu Musa punya kemahiran dalam baca Al-Quran. Itu pun nggak sengaja diperbagus. Ya, setiap biasa biasa. Berhubung Nabi ngomong ngono, mau diperbaguslah lagi. Fal mu'min yataharra al asbaba. Maka kata Ibn Bas, maka seorang mukmin yataharra. Yataharranya apa? Hah? Memiliki kepedulian cari sebab. Wa ya'khudh bil asbabil lati tanfa'u dan mengambil sebab-sebab yang bermanfaat bagi seorang mukmin bagi dirinya wa tanfa'u dan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Nah, fitilawa wa dan membaca dan yang lainnya. Mafhum ya? Ya, maka itu seorang pengajar pun seperti itu. Cari sebab bagaimana mengajar itu pendengar upaya jangan ngantuk. Nah, harus ono mungkin selingan sedikit-sedikit. Ya toh? Nah, juga harus bagaimana menjelaskan dengan penjelasan yang dengan penjelasannya orang semakin tertarik. Nah ini juga ada teorinya. Bukan yang penting ses ses ses ses ses ses ses. Ya. Ya iya toh. Jadi itulah insyaallah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Alamin. Tapat